Yang pertama, mana? Oh. Hmm, ya. Surah Al-Ahqaf. Ini surah Al-Ahqaf, surah ke-46, ayat yang ke-15. Nih ya. Kalau tadi tentang Nabi Yus, Nabi Sulaiman bisa mendengar semut kemudian dia nangis bersyukur kepada Allah ya Allah betapa engkau balikan ilmu yang begitu luas sehingga saya bisa mendengar suara semut kan Nabi Sulaiman tuh kan punya kerajaan Bilqis raja jin aja sama dia tunduk kan itu nah ini ayat 15 ya nah, kalau ya ayat 15 nya ini mengenai orang tua ya Jadi seseorang yang sudah usia 40 tahun kemudian dia berdoa nih ya. Ayat 15. Kewajiban untuk menghormati ibu dan bapak. Tapi isinya sama dari robinya ya. Nih coba lihat. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضع ووضعت ووضعته كرها Coba bayangkan bagaimana ibu itu ngandung, menyusui, insyaallah. Wa hamlahu tuh ngandung. Wa hamlahu wa fisaluhu 30 syahra. Menyusui dua 2 dua tahun ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Nah, sama di sini nih. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Ada tambahan di sini aja nih. Hmm, coba ya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Kenapa sih kita harus hormat, harus baik kepada mereka? Ibunya mengandungnya dengan susah payah. 9 bulan, ada yang 7 bulan, 8 bulan, pokoknya seperti itulah. Ya, Masya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi ya, perutnya ke, ke depan. Hmm, tidur gak bisa, ya, serba salah ya untuk tidur karena ada <laughs> ada benjolan di perutnya. Allah Rabbana, Masya Allah. Dan melahirkannya dengan susah payah pula. Banyak orang yang meninggal waktu melahirkan. Makanya orang yang melahirkan Orang beriman kan jihad sahid ya. Tapi orang beriman. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa, sehingga apabila telah dewasa, dan umurnya sampai 40 tahun. Nih, kita kan sudah 40 tahun nih. Ia berdoa. Robi, ya, ini Robi nih. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين gitu ya Ya Tuhanku tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau berilah kesempatan berilah tahu hidayahmu agar aku bisa mensyukur nikmat yang telah engkau berikan kepada aku. Ini ya kan banyak orang yang tidak pandai bersyukur gitu. Kadang-kadang istri banyak masuk neraka kan karena tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Itu ada uang abang saya, nggak ada uang abang payah gitu kan. Ya, tapi tidak sedikit uh, suaminya juga yang punya masalah nah ini. Nah ini. Jadi harus disyukuri apapun berapapun nikmat yang telah Allah berikan disyukuri sambil berusaha tentu. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Nih, jadi doa itu begitu ya. <clears throat> ke bawah, ke atas. Ya, Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi tadi doa ke atas, doa ke bawah. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukur nikmat yang engkau telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadi doa ke atas kan? Kita berdoa untuk ayah dan ibu. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang engkau ridhoi berilah kepada berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Hmm, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dicatatnya itu ya penanya ya hamba Allah. Jadi ada di surah An-Naml. Surah An-Naml tadi ayat ke-19. Kemudian surah Al-Ahqaf ada di ayat ke-15. Itu doa untuk bisa bersyukur. Karena manusia tidak pandai bersyukur. Diberi hujan, marah-marah. Diberi kemarau, marah-marah. Tidak ada syukurnya ya. Masya Allah. <clears throat> gitu. Baik. Kemudian untuk penanya, mohon maaf untuk SMS-nya tidak disingkat ya. Singkatan itu kan kalau yang umum sih saya paham. DPM depan gitu ya. TRMS terima kasih ya NHN nuhun gitu kan. Tapi kalau IBN apa nggak ngerti ya. Jadi tolong jangan disingkat <clears throat> karena ngejawab seperti ini kan perlu waktu, perlu otak juga, perlu. Nah ini bukunya saya siapkan tuh banyak. Kemarin ada yang bertanya tentang azan. Saya ambilkan dari pengajaran sholat Pak Hasan. Atau ada juga di Fiqh Sunnah jilid satu atau ada di Sahih Bukhari Muslim ya itu di bab azan bab salat ada juga di Bidayatul Mujahid jilid 1 itu kemarin penanya hamba Allah ini seorang tunanetra ingin merekam <clears throat> tapi saya nggak bisa azannya ya nggak bisa suaranya kurang begitu bagus <clears throat> nih azan ada di halaman 49 azan dan iqomah Nah, eh, kalimah azan ini ada yang bervariasi, ada yang sekali, ada yang dua kali, terutama di ikomah. Kalau azan kayak begini ya, <clears throat> karena banyak ternyata azan yang salah. Nah, terutama di ashadu anla. Nah, eh, kita lihat ya. Ini boleh direkam, siapkan ya Pak ya. Pak Trisno kalau nggak salah di Tangerang. Jadi kalau yang bertanya, boleh pakai nama hamba Allah ya. Kalau bertanyanya mungkin terlalu krusial. Kayak nanti ada yang bertanya tentang mani, tentang wadi, ya silahkan. <clears throat> nanti ya, satu dua ini. Azan itu lafaznya seperti ini. <clears throat> Mohon maaf nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Aksinya hamas. Ya. Jangan kol-kol. Allahu ak ak Akbar. Jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kemudian di banyak orang yang azan di sini Ashadu an la ilaha illallah. Ya, di sini. Salah banyak yang salah di sini ya. Di sini shinnya besar, hanya hadada. Ada juga yang membaca ashadu hak kecil. Ini hadada. Ashadu alla anlanya jadi idgham bila guna. Sama itu. Ashadu alla ilaha illallah. Jangan illallah jangan. Ashadu alla ilaha illallah. Itu. Ashadu an la illallah illallah. kemudian Ashadu an أشهد Ashadu Muhammad Rasulullah Rasulullah. sama seperti itu cuman sini sin besar hanya hak dada jangan ashadu anla ashadu la. sini ashadu anna gunnah ya kalau tadi ashadu la, ilaha illallah di sini Ashadu anna Muhammad. Nahnya jangan panjang. Ada juga yang baca gini. Ashadu anna Muhammad. Salah. Ashadu, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap apa yang yang Bilal, yang tukang azan sampaikan, kita mengikuti. Kita mengikuti. Kecuali di sholah, nah kita <clears throat> bacanya la haula wala quwata, itu kan? La haula wala quwata illa billah. Di sini ada banyak orang yang baca hayyalah salat, salat. Taknya jadi tak marbuto, jadi ha. Hayyalah salat. Itu. Hayyalah salat. Gitu ya. Hayya 'alal falah. Ha kecil hayya hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau hayya 'alas salah hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu. Artinya kan ada <clears throat> Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku mengaku, asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku bahwasanya tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku bahwa tiada Tuhan, ya, tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah. Itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama, aku mengaku bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu ya sama artinya. Hayya ala sholah. <clears throat> Marilah kita. Hayya ala sholah. Itu ya. Marilah kita meraih kebahagiaan. Ya, hayya, marilah kita sholat. Hayya ala falah. Mari kita. Uh, marilah kita mendapatkan kebahagiaan. Marilah kepada kebahagiaan, ya meraih kebahagiaan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada Rob yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau komatnya Pak, ada yang dua, ada yang satu. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Qad qa, bukan qad ko. Qad, qala sugro. Qad mati salah, qad mati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tapi di subuh itu, <clears throat> setelah hayya ala salah, hayya falah ada As-salatu khairum minan naum itu. Dijawab oleh orang Sunda, te salat tina naum, <laughs> jangan. Itu bercanda. As-salatu salat itu lebih baik daripada tidur, bukan te salat tina naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu ya, Pak Tris. <clears throat> Jawabannya mudah-mudahan cukup jelas. <clears throat> Baik, kemudian ada juga ini yang bertanya tentang pinjaman. Hmm, dari Bogor ini dari hamba Allah ya. Mana nih pertanyaannya ya? Ini uh hmm. -huh. mana nih lihat ya? <clears throat> mana dari mana dulu nih? Pertanyaannya banyak sekali. Iya. Saya buka dulu SMS-nya. Kalau pengen lebih mudah pakai surat ya atau pakai efek biar dicarikan dicarikannya lebih mudah. Itu ini ada yang bertanya. Hmm. Pak Ari sekali kali dibahas tentang sholat. Selain buku tuntunan sholat, kitab apa yang lagi dibahas tentang sholat? Oh baik nanti ya. Tentang sholat itu ada pengajaran sholat, Hasan, ada Profesor Hasbi Asidiki, ada juga buku-buku yang lain. Nanti kita lihat ya. Eh, lebih detail ya. Insya Allah terima kasih untuk hamba Allah nanti tentang sholat memang ya itu kan penting. Bagaimana kita mau diterima sholatnya kalau sholatnya salah gitu ya. Hmm, Pak Ari di Cigombong Gresek. Ya mohon maaf ini pakai pemancar kecil. Ini ada juga yang bertanya dari hamba Allah, Pak Ari, saya nggak nyadar. Tiba-tiba eh, ada sesuatu yang basah di celana saya. Padahal saya sudah sholat ternyata itu mandi. Gimana? Ya mandi aja. Mandi terus sholat lagi. Ya, yang jadi permasalahannya kalau sholatnya itu sudah dilakukan, nah itu kita tidak bisa mengkodok sholat. Jadi hanya ada kodok dalam puasa, tidak ada kodok dalam sholat. Itu. Coba bayangkan kalau seandainya ada kodok dalam sholat ibu-ibu yang meninggalkan sholat karena datang bulan seminggu atau 15 hari atau 3 hari harus mengkodo sholatnya. Waduh, kasihan juga ya. Hanya ada kodo dalam siam, dalam puasa. Tidak ada kodo dalam sholat. Walaupun pengikut Imam Syafi'i, sebagian ada yang me membolehkan untuk kodo sholat. Uh, kalau kita lebih baik, uh, sholat yang ketinggalan itu kita bayar dengan amalan-amalan yang lain. Banyak sedekah, banyak sholat ba'diyah, qobliyah, dan lainnya ya. Itu mudah-mudahan cukup jelas. Nah, tetapi lain halnya kalau kita kecapean pulang dari suatu pekerjaan, tidur di rumah, tiba-tiba kita lagi sendiri di rumah, saking capeknya, azan gak kedengeran, Wekar gak kedengeran, tiba-tiba bangun jam 9 pagi. Sholat subuhnya otomatis kan ketinggalan. Atau mungkin sholat isanya juga ketinggalan kan, karena datangnya maghrib misalnya. Nah ini seperti itu, sholat. Itu kan tiga hal. Anak kecil sampai dia dewasa, itu orang gila sampai dia sadar, orang tertidur sampai dia bangun. Itu lain cerita. Itu sholat aja. Itu ya. Jadi kalau yang tadi uh, uh, dilaksanakan aja kodonya. Kalau kodo dalam sholat ditinggalkan karena sesuatu hal, lebih baik dibayar dengan amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi tidak ada kodo dalam sholat, ada kodo... udah eh, kuat. Kemudian ini tolong dijelaskan mad far'i ada berapa dan jelaskan dari Pak Gatot di Pondok Cangpi. Iya. Bapak lihat di buku tajwid ya. Buku tajwid yang paling sederhana buku wajib kita itu ada di halaman 33 di hukum mad. Di sana ada ya. Hukum mad. Nah, mad itu dibagi dua ada mad tabi'i dasar, ada mad far'i. Mad far'i ini ada yang menyatakan 13, ada yang menyatakan 14. Sama aja. Karena saat mad silah kosiroh itu mad silah togilah dipisah jadi 14. Jadi eh, mad far'i cabang itu yang pertama mad wajib mutasil. Ada di halaman 33. Mad wajib mutasil kalau mad tabi'inya bertemu dengan hamzah. Gitu ya. Mad tabi'inya ketemu hamzah. Satu kalimat. Kemudian mad jaiz min kalau mad ini ketemu alif. Cetakan ini saya cukup begitu. Tapi kalau cetakan Timur Tengah, mad ketemu hamzah di lain kalimat ya, di lain kata. Gitu. Kemudian ada juga mad arid li sukun. Nomor tiga ya. Mad arid li sukun mad ketemu satu huruf hidup dihentikan. Gitu ya. Kemudian ada mad badal. Nah ini mad badal ini dua hamzah dibuat satu. Jadi dua hamzah dibuat satu, yang satunya ke atas. Jadi panjang gitu ya. Jadi berdiri. Tuh mad badal. Kemudian ada mad iwad. Mad iwad ini dua fatah dibaca satu. Mad iwad dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Gitu ya. Hmm. Kemudian ada juga mad lazim kali kalimi. Ada kill sama aja. Itu contohnya di surah Fatihah ya. Qulil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sama ya. Itu mad jim sakal kalimi. Kemudian ada mad muhafat mukhaffaf kalimi. Hmm, muhafat kali mukhaffaf kalimi al-ana mad badal ketemu huruf mati. Mad badal ketemu huruf mati. Ada juga mad lajim harfi nusba, huruf-huruf yang ada di awal surat yang panjangnya tiga alif atau enam harokat. Hurufnya apa? Nakoso asalukum. Ya, itu. Kemudian yang kesembilan, malajim khufaf harfi. Huruf-huruf yang ada di awal surat yang panjangnya satu alif. hayun tohar. Kemudian madlayin, nomor sepuluh. Nomor sebelasnya masilah. Nah ini, jadi empat belas itu masilah dibagi dua. Ada masilah kosiroh, ada masilah towilah. Di sini kan disatuin. jadi sebelasnya masilah, dua belasnya madfarku, tiga belasnya madtamkin. Tapi kalau dipisahkan mansilah kosilah mansilah tawilah jadi 14. Begitu ya Pak ya? Penanya. Jawaban cukup jelas. Kemudian ini ada tolong tarik ikhfa dan yang lain-lain disebutkan. Berapa harokat? Nah, iya iya. Ikhfa. Ini dari Ibu Tuti Panco Indah. Uh, ikhfa itu ditahan satu alif ya. Ikhfa atau idhar enggak. Ibu juga ditahan satu alif. Itu ya. Saat baca ikhfa coba dilihat ya bukunya. Ini bututi ini ya. <clears throat> Contohnya kan kalau idhar kan nggak ditahan ya di halaman 15 ya. Min ummatin in huwa gitu kan tidak ditahan kan? Sedangkan idgom tuh di halaman 17. Itu wa wamai wa may yabtal lan nad'a satu alif itu ya. Itu ikhfa juga satu alif. Gitu ya. Jadi ada ditahan sedikit. Nah, Iva di halaman 20 misalnya. An, salatihim man zalladhi min syajarin falyanzur. Gitu ya, Bu Tuti. Mudah-mudahan cukup jelas ya penanya. Kabar gembira juga hari ini kita ada pengajian di Depok ya, insya Allah. Hari Selasa kita ada pengajian di mana? ada pengajian di uh, Blok M insyaallah ya yang ada di sekitar Blok M hmm, mana ya ini yang dari Bogor hmm, kalau untuk kaset rotal beli di mana di toko-toko kaset banyak ya di toko-toko kaset banyak ini kenapa jam 4 tidak ada lagi ini program Ibu Mila ya ini program dari perusahaan kami jadi yang jam nggak ada diadakan pagi itu ya. Kemudian ini juga ada yang bertanya hmm, <clears throat> kemarin sudah saya baca iya hmm, Pak Ari kalau saya ingin hutang 150 juta katanya berapa gitu ya hmm, jadi intinya oh ini Pak saya mau tanya, saya menjaminkan rumah saya untuk mendapatkan pinjaman kredit. Diperkirakan dapat pinjaman 175 juta. Oh itu habis untuk bayar hutang-hutang keluarga. Keluarga saya dengan cuma tersisa 15 juta. Berapa bagian yang harus saya jakatkan, ilfakan? Mohon jawaban. Jadi Bapak, kalau kita punya hutang, bahkan bukan harus harus jakat harus menerima zakat gitu ya itu. tapi kalau bapak mau mengeluarkan zakat dua setengah persen boleh aja itu kalaupun ternyata ternyata itu kita tidak kena aktif zakat kita berarti sedekah aja kita lihat ya landasannya surat 60 nih tadi malam saya lagi pusing kepala jadi hmm, bacanya nggak begitu kan oh gitu pahamnya ini di, di surat <clears throat> di surat 9 ya <clears throat> Di surah 9, surah At-Taubah ayat 60. Kita lihat. Tentang zakat ini siapa yang berhak menerima zakat ya biar Bapak jelas. Itu ada <clears throat> ya. Kita bicaranya bicara dalil nih. Ayat ke-60 ya, surah ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ketentuan pembagian zakat sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir ya satu orang-orang miskin, pengurus pengurus zakat, ya, ini ambilin zakat tapi jangan diambilin. Para mualaf, mualaf itu orang yang baru masuk Islam. Tapi kudu 20 tahun masih mualaf jangan nanti ya. Para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak. Nah, orang-orang yang berhutang. Nah, Bapak kalau memang termasuk orang-orang yang berhutang, bahkan Bapak berhak menerima zakat. Gitu. Tapi enggak ah Pak saya mau bayar aja. Boleh, silahkan aja. Mau dari 15 jutanya atau dari 175-nya? 2,5 persennya. Ternyata itu yang apa yang Bapak keluarkan ternyata bukan jakat. Ya nggak apa-apa, itu sedekah. Nanti Bapak dilihat di surah Al-Baqarah 215. Orang yang bersedekah itu imbalannya sampai 700 lipat. Gitu ya. ini, untuk jalan Allah, dibilang dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mudah-mudahan cukup jelas ya penanya. Jadi kalau bapak ternyata punya hutang, bah, kabar, bahkan berhak menerima zakat. Gitu. Ya ini hamba Allah dibukar. Ah, harus saya mengeluarkan ngeluarin aja. Silakan keluarin aja. Ternyata apa yang bapak keluaran, keluarkan itu bukan zakat, berarti bapak sedekah. Kalau bapak berhak menerima mengeluarkan sedekah, berarti Eh, pahalanya kali 700 lipat 700 kali ya kalau seribu kan jadi 700 ribu itu coba dilihat di surah al-baqarah ya lebih jelas <clears throat> kemudian ini ada yang bertanya juga tentang mana nih uh, kemarin jadi memang oh iya ini saya ambilkan dari bukunya Yusuf Kordowi halal dan haram tentang dukun. Nah, ini yang ramai ya, jual beli jin. Kenapa sih nggak boleh ke dukun? Nah, ini. Di halal haram, ini halaman 279 nanti dilihat. Ini ya. Bukan hanya terbatas kepada dukun saja. Islam pun memberikan ketentuan kepada orang yang datang untuk bertanya, membenarkan ilusi mereka. Nah, ini juga termasuk. Termasuk sekarang kan silahkan nomor handphone Anda berapa? Saya tebak. Saya tahu hidup jalan hidup Anda. Waduh, sombong sekali ini. Ya. Hati-hati ya untuk orang Islam itu sirik musrik ya. Pulsanya selain pulsanya sendiri sudah judi kan nggak boleh gitu ya. Itu juga mengadu nasib seperti itu sudah musrik sirik salat kita tidak diterima. Nih, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima qala lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawma. Nih, jelas. Barang siapa datang kepada ahli ramal, tukang ramal, itu ramal bintang dan segala itu, Lalu dia menanyakan sesuatu dan membenarkan apa yang dikatakannya dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari kalau selama 40 hari belum bertobat, meninggal, berarti meninggalnya dalam keadaan sirik musrik orangnya. Sirik perbuatannya. Ya. Hadis lain, Man ata kahinan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang kepada seorang dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia benar-benar telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengingkari Quran. Pak gimana saya kok banyak tahu Mbak Ibu, Ibu diam-diam aja nih banyak ya yang SMS sama saya Pak Arief saya tuh sering diberikan kelebihan oleh Allah Entah Allah entah siapa yang ngebisikin saya Tiba-tiba saya tahu Ibu diam aja ya Kadang-kadang merasa merasa hidupnya nggak tenang tuh Orang yang tahu tuh tidak tenang ya Karena segala sesuatunya diberitahu Nah belakangan kok ada orang-orang yang merasa tahu padahal itu bohong gitu ya namanya kahin dukun gitu kan. <clears throat> Nah ini Masalah gaib adalah milik Allah, di mana Rasulullah SAW sendiri juga tidak mengetahuinya, apalagi orang lain. Dalam sebuah ayat eh, di surah Al-An'am ya, ayat 50, dilihat. <clears throat> Ada surah Al-An'am ayat 50. Kulla aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in ad in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, kata Nabi ini. Dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah malaikat. Aku, kata Nabi ini, aku tidak mengetahui kecuali apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Itu jelas kan? Itu yang untuk penanya ya tentang kahin dukun. Kemudian ada juga yang bertanya, Pak Ari mohon dijelaskan tentang gibah. Surah Al-Hujurat ayat 12. Bisa dilihat ya, gibah, ngerumpi. Hmm, kenapa ngerumpi yang dilarang? Ngerumpi dalam sebuah ayat Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dinyatakan wala yaba ba'dukum Janganlah sebagian kalian menggunting sebagian yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan bahwa ngerumpi dalam sebuah tanya jawab itu tidak dilarang. Ini coba ya hadisnya nih. Atadaruna malghibah qalullah Allah wa rasuluh a'lam. yang ditanya, kamu tahu nggak sih tentang ghibah? Oh, hanya Rasulullah yang mengetahui. Qala zikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta ini nah, Rasulullah bertanya kepada sahabat tahukah kalian apakah itu ngerumpi gibah itu mereka menjawab Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang lebih tahu Rasulullah bersabda kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai, itu ya. Ditanyakan bagaimana pendapat Anda jika apa yang aku katakan itu memang benar-benar dilakukan saudaraku. Rasulullah bersabda, jika apa yang kamu katakan benar-benar dilakukan oleh saudaramu, berarti kamu telah melakukan gibah kepadanya. Gitu. InsyaAllah ya. Dan jika dia tidak seperti apa yang kamu katakan, berarti kamu telah berbohong tentang dirinya. Hmm. Lakodekul tikalimatun lau muzijat bima il bahri la mazajah la Sungguh kamu telah mengucapkan sesuatu kata yang jika dicampur dengan air lautan pasti akan melarutkan semuanya. Ini tentang gibah ya. Jadi di surah Al-Hujurat ayat 12 jelas ya. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه Janganlah sebagian kalian menggunting sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentu kalian merasa jijik kepadanya. Cukup jelas benar-benar ya? Yang bertanya tentang gibah. Kemudian ada juga yang bertanya, Pak Ari saya di kampung saya dikasih uang, ada pemilihan murah, pemilihan apa, gimana? Itu suap, <laughs> ya. Ini tentang suap. Nah, hadisnya, Laknatullahi ala rasi wal murtasi fil hukmi. Kutukan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap penyuap dan yang disuap di dalam masalah hukum. Oh, ini bukan sama aja nih. Di surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tuddu biha ila al li ta'kulu fariqan min amwalin nas min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun dan janganlah sekali-kali kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kalian mengetahuinya. Tegas ya? Hmm, kan bukan soal hukum, kan tentang tentang pemilihan masuk kerja sekian karena masuknya sekian maka harus mengembalikan sekian akhirnya korupsi kan begitu dalam hadis lain di, diungkapkan wa an qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal-Murtasi wal raish Diriwayatkan dari Sobah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang menyuap. Yang menyuap, yang disuap dan calo suapnya. Itu sekarang kan ada tuh ya kemarin ribut-ributnya disuap gitu. Ya, suap menyuap. Makanya negara ini seperti itu kan jadinya ya. Nah mudah-mudahan penegak hukum akan lebih bijaksana lagi. Karena Rasulullah kalau seandainya Fatimah mencuri anakku akan kupotong tangannya. Ini memberikan gambaran bahwa hukum di mata Islam bersama Kemudian ada yang bertanya juga tentang kosmetik. <clears throat> Bagaimana Pak Ari kalau kosmetik? Nah kos kosmetik itu yang yang terpenting dia tidak najis bahannya. Nah, untuk tahu bahan harus bertanya. Kan ada yang dari apa ya? Dari placenta, dari dari apa yang kalau bahannya najis ya jadi najis dipakai salatnya kan? Hmm. Ya, di halal haram di halaman 102 ada. Jadi penggunaan kosmetik untuk berhias secara berlebihan sehingga mengubah bentuk natural ciptaan Allah ditolak oleh Islam. Yang dikategorikan oleh Al-Quran sebagai wahyu setan yang menyatakan kepada para pengikutnya. Di surah An-Nisa ayat 119 dinyatakan wala wala wala amurannahum fala yughayyirun khalqallah. Pasti akan saya perintahkan mereka maka mereka pasti akan mengubah ciptaan Allah. Bagaimana ditato? Nah, termasuk perilaku yang diharamkan Islam adalah membuat tato tubuh dan mengikir gigi panggur Dalam sebuah hadis dinyatakan, Wa ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimata wal mustawshimata wal washirata wal mustawshirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk wanita yang mentato dan meminta ditato. Begitu juga wanita yang memanggur dan meminta dipanggur giginya dikatain. Nah, kecuali yang sumbing ya, yang sumbing kan lain cerita itu kan karena bisa nggak bisa minum. Ini, ya. Dalam hadis lain, wala wala 'anal mutafallajati lil husni mughayyirati khalqallah. Dan dia mengutuk wanita-wanita yang merenggangkan giginya demi kerapihan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi kalau yang bertanya sebaiknya e, pakai surat kali ya atau pakai fake. Pakai SMS juga bisa dicatat dulu terlebih dahulu ini. Jadi kalau yang mendadak saya nggak bisa karena harus ada referensinya, ada <clears throat> apa jawabannya biar mengena. Eh, buku-buku e, yang saya bawakan ini ada ada ada dari Sikusuna, ini ada yang bertanya tentang sholat tasbih ada ya, <clears throat> sholat tasbih itu. Sholat hajat, sholat tobat, nah, bisa ibu dan bapak miliki di Fikhusunah. Fikhusunah jilid kedua. Jadi di sana ada sholat tobat, ada sholat tasbih. sholat tasbih itu minimal seumur hidup sekali. Minimal. Walaupun ada yang menyatakan, ah gak ada dalilnya, nggak ada yang kuat. Ini hadisnya memang bukan bukan hadis dari Bukhari Muslim ya. Tapi hadisnya dari Imam Turmuzi. Cukup kuat juga ya. Ini ada juga sholat duha. Itu ada ya di Fiqh Nanti kita bahas kembali tentang sholat duha. Tuh ada ya. Ini orang yang ingin dibanyakan rezekinya salat duha. Ada dalilnya, ada hadisnya ya. Ada salat istihara, ada salat hajat, ada salat tobat, ada salat khauf. Nah, ini banyak. Jadi ibu dan bapak bisa memiliki fikih sunnah jilid kedua. ini tentang salat salat fajar juga ada, walaupun fajar subuh subuh juga. Ya pokoknya sebelum salat subuh ya. Itu dua rakaat orang yang melaksanakan salat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Jadi yang bertanya tentang sholat tasbih ada ya. Jadi rokaat empat rokaat ya, satu rokaatnya 75 tasbih. Jadi semuanya 300. Nah, eh, tentang cara pelaksanaannya nanti kita bahas dalam waktu mendatang. Sayang waktunya ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Ada yang kurang jelas, silahkan SMS kembali. Atau bertanya lewat surat boleh, lewat chat juga boleh. Kalau surat silakan ke Radio Kayu Manis di Jalan Pisangan Baru Timur nomor 286 ya 286 Jalan Pisangan Baru Timur nomor 286 atau ke Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14 kalau itu tadi Jalan Pisangan Baru Timur Jalan Pisangan Baru Tengah ya maaf udah lama nggak surat Jalan Pisangan Baru Tengah nomor 286 kalau Radio Kayu Manis kalau kantornya di Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14A atau fake faxnya 85904783 85904783 nama boleh nggak usah nama asli ya nggak apa-apa baik hari ini ada taklim di Depok insyaallah Sabtu dan Minggu sama tetap Senin di asal di libur ya nanti ada pengajian di Cawang ya di Ibu Fad di Bapak Mari Muhammad ini keluarga besar Bapak Mari Muhammad Kemudian Selasanya ada di Blok M, Rabunya ada di Bidakara. Untuk saran, kritik, masukan silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 828 7881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa Untuk bingkisan hari ulang tahun kesempatan hari ini Tentunya hari Jumat tanggal 4 April 2008 Dan kita sama-sama di acara ini hingga pukul 7 nanti Saya Ridho Ardensa dan Bung Sigit Selamat pagi, selamat mengikuti kebahagiaan tersendiri di hari istimewa ini di mana Anda tengah merayakan hari bahagia, hari ulang tahun baik kelahiran maupun hari ulang tahun uh, perkawinan. Bung Sikit sudah menyediakan satu lagu hadiah untuk Anda dan kita nikmati sama-sama ya. lagu hadiah sudah kita dengar untuk Anda yang hari ini berbahagia. Oke, sementara untuk SMS saya akan coba bacakan dulu yang sudah masuk. Ini banyak sekali, Alhamdulillah hari ini rupanya tanggal, ya, tanggal 4 banyak yang ulang tahun ya. Nanti untuk yang ditelepon setelah SMS tentunya. Sementara fax saya nggak terima, belum ada. Ini yang ulang tahun hari ini. Hmm, Tentu saja menyenangkan untuk Anda karena hari ini adalah hari istimewa Anda. Ia bisa berulang tahun dan juga merayakannya. Ini ada Bapak Endro Wahyu. Ia ada di Komplek Ardini 1, nomor 27, Pondok Gede Bekasi. Hari ini ulang tahun. Ya, tanggal 4, bulan 4. Mm -hmm. Sementara lahirnya nggak 64 ya Pak, 61. <laughs> Oke deh, yang pasti selamat ulang tahun panjang umur, murah rezeki, sehat badannya, uh, tambah bijaksana dan semakin sukses. Iya. Kemudian juga selamat. Wah, ini saya coba buka lagi. Aha, hari ini yang ulang tahun Mas Rido. Saya Bapak Mars Pono ada di Wisma Jaya Bekasi. Mau mengucapkan uh, selamat ulang tahun untuk Panca Setia Aprilia, adikku tercinta yang ke-22. Semoga panjang umur murah rezeki uh, dan cepat dapat kerjaan. Oke, okay. kalau bisa requestnya dari Gigi, iya andai. Wassalam. Oke, okay, terima kasih tentunya untuk Bapak Mars eh, Spono ya. Iya. Kemudian ini juga hmm iya waduh ini kok acara malam semua ini. Oke deh, saya buka Oke, okay. ini Tante, aku Anita di Halim. Mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adikku, kok Tante? <laughs> Makanya sebelum ngirim SMS itu denger dulu gitu ya. Eh, sebaiknya sebelum kirim SMS denger dulu gitu ya. Jadi enak gitu. Mau ucapin selamat ulang tahun deh buat adikku namanya Bella. Ah, ah. Terus... eh Oh, selamat ulang tahun yang ketujuh, panjang umur, sehat selalu, rajin belajar, kemudian jangan manja-manja. Iya, minta lagunya, katanya cinta dalam hati. Oh, gitu. Kemudian ini juga, uh, oke, okay, aku, Assalamualaikum. Tolong bacakan Bang Rido ulang tahun buat Untit uh, Untit. Siapa Untit ini? Ulang tahunnya ke berapa? Uh, eh, uh, eh, ada di mana ya? Ucapannya panjang umur, selalu sehat. Ini dari Dinda di Rawamangun, ditunggu makan-makannya. Oh, gitu. Jadi pengen makan-makan ya bareng-bareng. <laughs> Enak kan? Oke. Okay. Kemudian ini Assalamualaikum selamat pagi Om. Iya, saya Adit ya, mau ucapkan selamat ulang tahun untuk mamaku Ros yang ke-46. Semoga panjang umur, sehat selalu dan diberi ketabahan, kesabaran. Kemudian juga sayang sama anak-anak. Papa di atas sana pasti bilang happy birthday mama, amin. Mohon doanya om, katanya makasih Aditya di Jati Bening. Yang pasti untuk mama Adit ya selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan semakin uh, semakin bijak, sabar dan ya tentu saja sukses ke depannya. Hmm. Kemudian ini buat adikku Hajah Ratna Matulang tahun panjang umur ini dari keluarga Bapak Haji Bambang pribadi. Makasih ya. Oke. Pak Bambang alamatnya di mana Pak? Ulang tahun adiknya yang keberapa? Yang komplit tuh. Kalau komplit kan enak loh Pak. Iya makan aja kalau komplit launya, ada jus, wah ada macam-macam itu nikmat sekali. Kalau cuma makan pakai kecap dan kerupuk nggak enak pak. <laughs> Kemudian ada Endah di Taman Raya Bekasi, Blok P 10 garing 8. Selamat ulang tahun yang ke-8 untuk anak kami. Namanya Fikri Haikal. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu dan selalu sukses atas semua yang dicita-citakan. Oke, terima kasih. Sekarang saya coba buka di 85904785. Anda bisa mengucapkan langsung untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Baik, ini sudah masuk nih RKM. Halo. Halo. Iya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dengan? Dengan Ian. Ian. Yang ikut idola cilik itu? Bukan. Oh, bukan. Ian di mana? di Pondok Gede. Di Pondok Gede di di mana Pondok Gedenya? Bukit Kencana. Bukit Kencana. Terus yang ulang tahun? Uh, Ade. Ade. Siapa nama adiknya? Ya. Uh, Ahmad Yasir Alfi. Ahmad Yasir Alfi. Uh. Ulang tahun yang keberapa? Uh, yang ke-12. 12. Oh, adiknya udah remaja nih ya. Uh. Iya. Oke, okay, apa ucapannya? Ucapannya selamat ulang tahun. Mm -mm. Semoga panjang umur. Mm -mm Sehat selalu. Iya. Lulus ujian nanti nih Om. Oh mau ujian oh, kelas 6 ya? Iya. Aha. Mm Biar rezekinya terus lancar lah. Hmm. Sholatnya biar rajin. Iya. iya. Ngajinya iya. bisa lancar. Ngaji biar lancar ya. Yang penting belajarnya yang rajin deh. Uh -uh. Mm -mm. Mau minta lagu nih Om. Oke, apa lagunya ya? Lagunya uh, The Massive. The Massive. Cinta itu membunuhku. Cinta ini membunuhku. Oh, cinta ini membunuhku. Oke, okay. nanti oh. coba. Ya. Uh, minta ucapannya dong. Ya, ucapannya tentunya panggilannya apa sih adanya? Alfi. Oh ya, selamat ulang tahun untuk Alfi udah remaja ini ya. Iya hati-hati memilih teman yang pasti panjang umur, murah rezekinya, sehat, rajin belajar biar jadi anak yang pintar ya. Mm -hmm. Itu aja? Ya. Oke, okay. yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ian terima kasih dan saya tunggu satu lagi setelah Ian dari Pondok Gede. Iya. Hari ulang tahun siapakah hari ini dan sudah masuk? Yuk RKM. Halo, selamat pagi. Ya. selamat pagi dengan siapa ini Bapak? Dengan Pak Imron, Pak. Pak Imron, ada di mana Pak Imron? Ada di Bekasi. Bekasi mana Pak Imron? Bekasinya Keranji Pak. Oh di Keranji. Ya. Oke yang ulang tahun siapa Pak Imron? Ini anak saya Pak. Hmm iya, iya. siapa namanya? Yang ke sepuluh tahun. Sepuluh tahun siapa namanya Pak? Rahmat Jul Ilyas. Rahmat Jul Ilyas. Iya. iya. Semoga panjang umur, mm -hmm. uh, murah rezeki. Iya, amin. Uh -uh, okay, itu uh, jangan nakal. Mm -hmm uh, jangan jangan apa uh, jangan banyak main jangan banyak main harus banyak belajar kali ya banyak belajar gitu pak uh, uh, iya ya. karena uh. untuk anaknya pak uh, jangan ngelak suka ngelawan sama orang tua gitu. oh gitu iya memang nggak baik ya sebagai anak ngelawan orang tua ya iya, iya. Hmm. Minta lagunya boleh Pak? Lagunya apa Pak Imron? Untuk anakku yang tersayang ini ayat-ayat cinta Pak Oh ayat-ayat cinta dari Rosa ya Iya Oke deh nanti coba dicari ya Pak Imron Iya makasih banyak Pak ya Yuk sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita nikmati dulu lagunya dianggap penyebab kematian terbesar saat ini. Radio Kayu Manis bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia dan Yayasan Kanker Indonesia mempersembahkan acara Jantung Sehat setiap hari Jumat ke-1 serta ke-3 dan acara mencegah kanker di usia dini setiap hari Jumat ke-2 dan ke-4 pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber dan pakar yang terdiri dari para dokter spesialis akan siap menjadi konsultan Anda dan menjawab semua pertanyaan dengan solusinya secara langsung. Lanjut lagi pertemuan kita. Sementara ini saya ketemu sama Tanti. Tanti ada di Tembelang, katanya masih ingat Om. Oh, masih. Ini Tanti mau ngucapin selamat ulang buat Ipai. Iya, Ipai. Namanya bagus sekali nih. <laughs> iya, pacar Lela yang ke-19. Ucapannya moga panjang umur, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, lagunya Samson Luluh. Aha. Kemudian iya saya buka lagi untuk yang sudah mengucapkan. Iya ini siapa lagi? Oke sekarang saya ketemu. Oh ini dua. Iya oke. Assalamualaikum RKM saya Yan di Jalan Jengki Cililitan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk istriku tercinta. Namanya Bu Anissa. Ucapannya selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, semoga rajin ibadahnya, tambah sayang sama anak-anak. Pokoknya yang baik-baik aja deh. Untuk RKM terima kasih aja ya udah dibacakin. Minta lagunya dong. Iya, katanya Tombo Ati dari Opik. Assalamualaikum. Oke, terima kasih tentunya untuk Pak Yan. Salam untuk Ibu ya. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sukses selalu. Kemudian, Assalamualaikum Ini Sinta di Berlan. Mau ucapin selamat ulang tahun ke-18 buat Irsi ada di Pondok Jati. Moga panjang umur, sehat selalu dan tambah ganteng. Oh, terus doain ya katanya. Oke. Okay. Requestnya dong Om dari Samson Luluh. Oh, hari ini banyak yang luluh ya. <laughs> dari Bima dan Rino di Wisma Astri. Ya, usianya 8 sampai dengan 13. Selamat ulang tahun untuk Papa Soekarno yang ke-42. Semoga panjang umur uh, panjang umur, murah rezeki, makin sayang sama kita semua. Terus hati-hati di perjalanan, jangan ngebut. Minta lagunya dong dari Nine Ball, uh, judulnya hingga akhir uh, waktu. Iya om, terima kasih katanya. Oh gitu, karena kalau nggak salah kemarin juga udah diucapin ya kemarin <laughs> untuk bapaknya. Apa kemarin nah, hari ini ulang tahunnya? Ada Ilham 19 di Persahabatan Timur Rawamangun mau ucapin selamat ulang tahun buat pacar aku. Nanya namanya Gedi ulang tahun yang ke-18 semoga banyak umur biar apa nih? Biar uh, biar tambah cantik aja. Kadonya ntar nyus katanya. Oh, <laughs> nyusul maksudnya ya kita ketemu di tempat biasa. Iya, buat yang bacain makasih and minta lagunya dong katanya dari Afgan. Uh, Oke, okay, yang terima kasih cinta. Terima kasih. Baik, sekarang saya buka lagi di 85904785 Hari ulang tahun siapakah hari ini? silahkan Iya, untuk kesempatan yang menyenangkan di suasana pagi yang cerah ini. Sudah masuk RKM? Halo. Assalamualaikum. Salam. Dari? Dari Ibu Afni. Ibu Afni ada di mana Bu? Di Pondok Ungu Permai Bekasi. Oh orang PUP ya? Iya. Uh, yang ulang tahun siapa Bu? Anak saya Weni. Anak ibu ya. namanya Weni. Weni di sana di Bogor di Gunung Putri. Oh, orang oh tinggalnya sekarang di Gunung Putri. Ya, kerja di sana. Oh, ulang tahunnya keberapa Weni, Ibu? Yang ke puluh kalau nggak salah. Kalau nggak salah betul, Bu. <laughs> Iya. iya. Hari ini ya? Iya, hari ini. Oke, apa Bu ucapannya untuk Weni? Ya, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan anaknya dengar ya. Oh iya, kan bisa didengar di sana, Bu. Iya. Uh -uh. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semoga mm -hmm Eh, selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala karena jauh dari mamahnya ya. Iya, amin. Tapi kangen terus Ibu ya. Iya, kangen. <laughs> Semoga betah dari sana gitu. ya, gitu aja. Itu aja Ibu. Nah, mm, minta lagunya boleh. Ya? Apa itu Bu? ini aja deh eh, ingat kamu aja dari Maya. Oh ingat kamu mau makan ingat kamu iya, ya. Ingat uh. anak saya terus jadi. <laughs> Bukan main ya, iya. sayangnya ibu tuh sama anak begitu iya, ya. Iya. Baik. Ya, Baik sama-sama Ibu Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saya tunggu satu lagi setelah Ibu Ami dari PUP yang pagi ini kangen rupanya ingat terus sama iya putrinya Weni yang hari ini ulang tahun yang ke-20. Selamat ulang tahun tentunya ya. Yuk saya tunggu lagi 85 080785 hari ulang tahun siapakah hari ini? Oke, Anda bisa ucapkan langsung untuk orang tersayang, orang tercinta. Iya. Oh, belum ditutup nih Ibu Afni, tolong. Iya, kalau masih dengar tolong di gagang teleponnya ditaruh. Ah, oke, terima kasih, Bu. <laughs> Iya, saya tunggu 859047855 ini sudah masuk. Iya, RKM. Halo. Selamat pagi, Om. Selamat pagi dengan siapa nih? Dengan Indri. Indri ada di mana, Indri? Di Rawabunga. Di Rawabunga. Oh, bukan Rawabelong, Rawabunga Jatinegara ya? Ya, Jatinegara. Uh dekat kelurahan situ? Iya. Oh, yang ulang tahun siapa nih? Yang sendiri, Om. Ulang tahun sendiri. Ulang tahun yang keberapa, In? Ke-20, Om. 20. Terus harapannya apa dia hari ulang tahun ini nih? Ya, Harapannya apa di hari ulang tahun yang ke-20? Ya, semoga kedepannya lebih baik aja, Om. Hmm, terus apa usahanya dengan harapan itu? Usahanya ya berusaha aja, Om. Iya, tapi kan punya planning misalnya mau begini, ini, ini gitu kan. Oh iya. Mm -hmm. Kita doanya dong. Oke deh, doanya yang pasti selamat ulang tahun dulu ya, panjang umur. Uh, terus murah rezekinya, sehat badannya, dan tercapai deh apa yang diinginkan Indri ya ke depannya. Ya. Oh. Mm -mm. Om oh, minta lagunya dong. Lagunya apa tuh? Lagu The Massive. The Massive. Iya, yang apa tuh? Cinta ini membunuhku. Oh, kok? <laughs> Oke, dan nanti coba dicari ya. ini Ya, ya, ya Yuk, ya. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita nikmati dulu lagunya.